Paham sih kalau maksud ini. penting kalau aturakan. Jadi makanya aspek ya. Sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah saja, yang pekeh saja. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Mutazilah jadi segoblok itu? Karena dia tertipu oleh umum matul Quran, oleh tek-tek umum. Dia tidak tahu mukhosisnya. Padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis. Misalnya begini ya, kalau kamu makna fikih saja, contoh yang paling mudah familiar itu fikih ya. Misalnya kita ngaji Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah tatakuru. Kalau orang dicerai, itu idahnya itu tiga kali masa nopo suci. Apakah aturan idah seperti ini hal hadhil iddah amatun likuli mutallaqatin am li mutallaqatin maksusah? Apa ini semua mutallaqah idahnya pasti salah satu Apa orang tertentu? Yondok ya asal dia mutolako pasti idahnya salah satu kuru. Anda goblok, Anda salah besar. Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, idahnya apa? Salah satu kuru apa watil hamli? Watil hamli. Kita butuh ayat lain. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahu. Sama seperti kita ngaji. Walladzina yutawafawna minkum wa idharuna aswaja yatarabbas nabi anfusina arba'ata asyurim wasro. Asal wanita ditinggal mati suaminya, maka idahnya 4 bulan 10. Apa semuanya demikian? Enggak. Misalnya orang hamil idahnya biwatil hamil. Artinya kalau Anda tertipu umum matil Quran berarti Anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satu guru. Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wa may minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Bukan fatah. Semua nabi ya berkawan orang kafir. Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andekan sampean hafal Quran. Itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran. Wadkur akho'at. Wa ila adin akhawm huda. Wa ila samuda Nah, terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa mayatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila matyan akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda. Akho itu artinya apa? Saudara. Kalau sama tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan wa ingkana dasarin fajanibhu suratan. Kalau ada teman buruk, jauhi. Kalau teman baik, temani. Kalau cara usul fikih gampang. Kancanan maling udah, wong kok kancane maling. Tapi nak dakwai maling. Ape kan? Aku orang ngancani kok dakwai dan dan Selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling. Apik. Oh, demenan ya elek. Nak didik ape kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturakan. Dan nah, di sini ini makanya NO itu punya sejarah panjang. Banyak wali-wali yang jadab. Yang coro dohir itu kancana nung fasek-fasek. Orang syariat bingung. Ini wali kok berteman orang fasek. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah. Kalau kamu bahasakan ini binaan. Tidak sama jawab saja. Kalau dibahasakan teman masalah nggak masalah kan. Tapi kalau dibahasakan itu binaan. Selesai kan. Sama, Nabi berkawan orang kafir itu tidak karena berkawan. Itu binaan Nabi. Memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya, berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasara sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut Fabi rahmatim minawahin apa? lintalahum walakun tafadzun walidhal qalbi lan faddu Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faktulul musyrikina hithu wajatumuhum wa khuduhum wa suruhum wa kullah masuk. Sudah apalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi, ada zimmi, ada mu'ahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya zimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke kita perang, kalau zimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita kompensasinya apa, MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu, satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apanya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana cara jadi ahli tafsir? Ya, saya jawab gampang. Sebenarnya itu apal Quran, apal hadis, terus apal ulumul Quran. Ya misalnya najuman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya ya minimal itu setengah lanya etkon lah. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanyah. Karena kitab tafsir itu gampang. Teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la khususis sabab. Itu sama dengan kayak kayak kayak kaidah fikih. Karena kalau kaidah fikih itu saya itu pernah dibisui kiai itu. Ini kisah nyata di Dibisui kiai itu. Pas basul masail dulu saya itu e, masih sering mau basul masail. Ini pun pensiun pun Dulu saya dengan Gus Zofur Anik Bamun itu sering makili Pondok Anwar Fasul Masail Fikih. Tapi tidak tahu ceritanya Gus Zufur jadi dokter tafsir, saya juga kok ya tahu-tahu menekuni tafsir. Lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih ya. Makanya saya itu ya kadang eman gitu karena ini status penting juga. Tapi status fakih itu kadang memang menyesatkan. Karena begini, itu dulu pernah ada Basul Masail itu begini. Ini kisah nyata ini. Ada desainer baju putri untuk putri, anak putri. Kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat. Dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan. Bagaimana hukumnya desainer ini? Apa termasuk miman sarroa asayata? Karena terjadi kasfil aurat. Apa enggak? Rata-rata kalau dia yang khusus-khusus, yang khusus-khusus, desainer itu so. Gara-gara tren pakaian ini mau itu buka aurat. Tapi kiai kiai alim yang muda-muda entah entah saking belinya entah saking pinternya tidak tahu bilang begini Pak Yai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lu kan lumayan urun nutupi <laughs> kalau haram ya dicopot lu kan malah parah bingung kayak gini sampai bilang gini wah wah wah teman ya. <laughs> Itu kan makanya ini guyon, ya, guyon ilmiah. Repotnya ngadepi orang alim muda, itu kan gede ini ku ilmiah, buk senengi fase. Ketika dia yang khusyuk tadi tak tanya, kalau desainer kata seperapat. Paham ya? Yo coba yang celana dalam terlalu vulgar itu, paham Enggak rock saja lah, rock mini misalnya, rock selutut. Saman jangan ngeres gitu ya, yang ngerok selutut misalnya. Rok selutut itu desainernya kena hukum haram enggak? Saman jawab saja. Oh haram dari kiki sepuh karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan. Tapi pertanyaannya kiai muda sama ingat betul saya tanya. Lalu fungsi pakaian itu apa Pak Yai? Fungsi itu kan tetap nutupi sebagian aurat. Kalau Anda haramkan, barang haram itu harus dihilangkan. Nah, itu. Sampai dia itu setelah acara itu manggil saya. Gus, kalau ini jenengan alim tapi ki padha Podo <laughs> Padha repote nak sam, nak dalam itu kan tersendiri ada perumusan, perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masail tigianya kan terus diputuskan dibukukan. Kalau redaksinya halal terus nanti orang pakai rok semua. Ya, saya, saya balik bantah, kalau redaksinya haram, orang oh, nggak pakai rob lah. <laughs> Akhirnya itu apa? Kebijakannya lucu. Buak weh Gus, pertanyaan itu buak tak jawabannya. Oke, oke. Jadi kita debat tidak jadi. Ini cerita ya, cerita ilmiah. Makanya makanya sama tidak wajib manut saya. Saya ini terlalu ilmiah, jadi tidak baik untuk untuk kehidupan kesalian kurang baik. Jadi ini tapi ini ilmu. Tetap kaidahnya fakih malah yudroku kulub, la Jangan kalau tidak bisa nutupi aurat semua, lalu jangan sama sekali. Lungi kan kaidahnya kan gitu, malah yudroku kulub, la Misalnya Anda punya tetangga, nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai pakaian muslimah. Kamu tidak boleh, munisan rapambinan tidak bisa. Malah yudroku kulub, Napa malah yudroku kuluh, nula yudroku napa? Makanya ini kita harus hati-hati. Nah bayangkan sekarang orang meneliti Quran itu yudroku kuluh. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus sef, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyriki nastajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Summa ablihu makmana. Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu ya harus kamu pelajari. Hatta yasma'ah kalam Allah. Setelah mereka mau belajar ya ablihu makmana. Summa ablihu makmana. Kamu harus menjamin keamanan dia. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyim. Tata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mudada kalimatihi Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته